Bika. Baknya bika ini ba sum sumpah. Demi engkau aku akan memukul orang-orang yang mah malas. Naam. Kemudian huruf qasam yang ketiga. Han apa Fauzan? Hah? Ta huruf ta. Wala tadkhulu illa ala lafzil jalalah fa ini tidak masuk kepada kecuali kepada hanya huruf lafaz jalalah seperti apa tallahi jadi tidak boleh kita katakan wa tarabbil ka'bah umpamanya ya sebentar boleh kita katakan wa rabbil ka'bah diperbaikan apa yang malam lalu kita sebutkan nah. Jadi boleh kita mengatakan warabbil Ka'bah, demi demi Robnya Ka'bah. Tapi tidak boleh kita mengatakan wal Ka'bati, tidak boleh. Ya. Nah, karena itu sumpah selain nama Allah kalau dikatakan wa Ka'bah, wal Ka'bah. Tapi kalau kita katakan warabbil Ka'bah, kita akan bersumpah dengan Robnya Ka'bah. Nah. Asantum. Qala al-muallif rahimahullahu taala alamatul fi'li alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Qala rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqad wassini wasawfa sawfa wa ta'it ta'nifis sakinati. Dan fi'il itu diketahui dengan adanya qad. Ada huruf qad di depan satu kata kalimat sehingga setelahnya dia dipastikan bahwa dia adalah fi'il. Biqad wasini dan juga diketahui dengan adanya huruf sin. Wasini wasina atau was, wasinu? Mana yang cocok? Wasini. Kenapa? Hah? Kenapa? Apa? Wasini. Kenapa dibaca wasini? Ada waw. Ada waw, apa namanya? Waw ataf. Jadi dia mengikut dari qad. Ya. Bi qad. Jadi alba harfu jar itu bi. Qad isim majrur. Atau mabniun ala sukun bi mahalli jarrin ya qad nah, dia binanya bina sukun ya al bahar pujar qad isim majrur atau kita katakan apa mabuniun ala sukun fi mahalli jarrin gitu loh maksudnya nah kemudian wasini ya wasini di Ketahui juga dengan adanya sin. Wasaufah. Apa irabnya saufah? Wawunya wawataf ataf. ma'atuf ma'tuf dengan qada. Biqada. ya wasaufa sehingga saufa ini kita katakan ma'tuf wal ma'tuf alal majrur majrur sehingga saufa ini kita katakan ma'budiyun alal fathah mahalli jar jarin. Wata'nya kembali ke tanda aslinya. Ya. Wata'i. At-ta'nifi as-sakinati. Demikian pula fi'il diketahui dengan adanya ta ta'nif sakinah, ta'nif yang disukun. Karena ada ta ta'nif yang ta'al marbutah dan ada ta ta'nif as-sakinah dan ini yang masuk pada fi fil ta ta'nif as-sakinah bukan ta'al marbutah. Wakulu nah. Wa aqulu saya katakan tamayyazul fi'lu bahwa fi'il itu terbedakan an akhawaihi dari dua saudaranya al ismi wal harfi isim dan huruf bi arba'i alamatin dengan adanya empat tanda mata wajat tapihi wahidatan minha kapan saja kamu dapati ya padanya ada salah satu dari empat tanda tersebut Aw ra'aita annahu yaqbaluha ataupun kamu lihat. Naam. Bahwa dia dapat menerimanya. Dia dapat masuk, dapat menerima tata nif as-sakinah. Arafta annahu fi'lun. Maka kamu ketahui bahwa itu adalah fi fi'il. Arafta annahu fi'lun. Al-ula qad wa thaniyatu yang pertama adalah qad wa thaniyatu as-sinu. Yang kedua adalah sin wa thalithatu saufah. Dan yang ketiga adalah saufah. Warabi'atu dan yang keempat ta'ut ta'nitsi sakinah adalah ta ta'nitsi as-sa as-sakinah. Amma qad adapun qad fatadkhulu ala naw'ain min al-fi'li wa huma al-madi wal mudari'u. Adapun qad maka dia itu masuk kepada dua jenis fi'il yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari mudhari fa idza dakhalat 'ala al-fi'il al-madhi apabila ay qad masuk dakhalat ya apabila qad masuk kepada fi'il nah, kenapa dakhalat kenapa ditakniskan huruf itu ditakniskan di sini harfun ay fa idza dakhalat eh harfu qad dia huruf toh nah apabila masuk kepada huruf apaan apabila huruf qad masuk kepada fi'il madhi dallat ala ahadi ma'nayaini maka qad itu menunjukkan menunjukkan pada salah satu dua makna dua arti jadi qad ketika masuk pada fi'il madhi dua artinya dua maknanya. Ya. Maka dia tidak terlepas dari dua makna itu. Wa at-tahqiq wa taqribu Tahqiq yang menunjukkan kepastian, at-taqrib menunjukkan waktu dekat. Ya. Kada tahqiq benar-benar sungguh pasti kalau takrib artinya waktu yang dekat Pemisalu dilalatiha alat tahqiqi maka contoh daripada qad itu dilalatiha haknya kembali kepada apa qad itu. Ya. Maka contoh yang menunjukkan qad yang bermakna tahqiq, bermakna pasti, sungguh qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar eh pasti beruntung orang-orang yang beri, beriman. Jelas? Wa qawlu jalla sya'nuhu. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal yang maha mulia. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Wa qawluna dan ucapan kami ucapan kita Kadu hadara Muhammadun. Wa qauluna demikian pula ucapan kita yang biasa kita pakai kadu safara Khalidun. Artinya kalau benar-benar mereka sudah hadir dan benar-benar mereka sudah per pergi musafir. Jelas? Wa mithalu dilalatiha ala taqribi contoh kade yang menunjukkan takrib menunjukkan waktu yang dekat Qaulu muqimis shalah. Ucapannya orang yang menegakkan mengiqamah salat. Qad qamatis salatu qad qamatis shalah. Apa artinya di sini apakah benar-benar salat telah ditegakkan atau maksudnya salat benar apa sudah hampir dilaksanakan? Ini yang kedua. Ya. Bahwa qad qamatis shalah bahwa salat sudah hampir di saya akan laksanakan kalian berdiri. Ayo siap. Akimu vakum Ya. Naam. Baik. Wa qauluka dan contoh ucapanmu. Qad gharabatis syams. Ini kalau mataharinya Pak sudah hampir ter terbenam. Ya kalau kita masih masih ada sepotong. Belum bundarannya yang belum tenggelam. Kita katakan qad gharabatis syams umpamanya. Artinya hampir-hampir matahari sudah ter benam. Tapi kalau sudah terbenam, sudah adan, terus kita katakan qad syams. Apa artinya? Kado di sini? Sungguh benar tahqiq di sini pasti. Ya, enam. Jadi kado, ya hati-hati mengartikan kado. Enam. Kalau masuk pada fiil di kadang artinya sungguh benar-benar pasti dan kadang kalanya menunjukkan segera akan tiba ya dalam waktu yang dekat wa idza dakhalat Naam. Sehingga kada ketika kita mengirab kada ya umpama pada contoh yang pertama tadi beliau mengatakan kada aflahal mu'minun maka kita akan Art, qad di sini kita katakan qad harfu tahqiq ya. Qad harfu apa? Qad harfu tahqiq tahqiqin. Naam, qad harfu tahqiqin. Mubniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rabi. Itu saja. Kalau panjang lemar. Aflaha fi'il madhi min al-fath la mahalla min al-i'rab. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu ya kenapa nam mu'minuna fa'il tanda rafa'nya adalah waw li'annahu jam'u mudzakkar sa salim ya wan nunu iwadun anit dan nun ini adalah pengganti dari tanwin pada fi qaulika mu'minun. Ya Mu mu'minun. Sudah berlalu bahwasanya namanya tanwin itu nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tufariku khattan lil istighna'i ya apa uh, apa istighla'i anha bisyakli inda dhabti bil qalami bayangkan ya hafalkan apanya itu nah maka ketika berubah dalam bentuk jamaah muncul nunnya kembali. Mu'minuna. Ja'al mu'minuna, ra'aitul mu'minina. Ya, dia datang bentuk aslinya, muncul nunnya yang asli. Nah, karena tidak ada lagi tanwin di situ. Nah. Adapun ketika antum mengatakan qad qamatis shalah ataupun qad gharabatis syams pada saat matahari sudah mau terbenam qad antum katakan qad harfu takrib qad harfu takrib ya qad adalah harfu takrib qala rahimahullah wa idza dakhalat ala al-fi'l al-mudhari' dan apabila qad masuk pada fi'il mudhari' dallat ala ahadi ma'nayaini aidha maka itu menunjukkan juga kata beliau kepada salah satu di antara dua makna juga. Aidon, apa irabnya aidon? Dia bentuk masdar dari apa? Uh, fi'il madhi adha aidon. Adha aidha. Adha aidha. Baik, kembali kalau fi'il mudhari, kalau kada masuk pada fi'il mudhari maka juga menunjukkan pada salah satu di antara dua makna. Wa huma at-taqlil wa takfiru Taqlil. Taqlil biasa artinya kemungkinan. Taqlil, jarang-jarang itu maksudnya taqlil. Jarang-jarang, ya. Atau takfir menunjukkan kebanyakan. Kita artikan kebanyakan. Kalau taklil kita artikan apa? Kadang kalah. Kadang-kadang itu menunjukkan taklil ya tidak sering. Naam. amma dilalatuhu 'ala taqlili. Adapun ia menunjukkan kado ia menunjukkan bahwa maknanya taklil yang bermakna kadang kala, jarang-jarang ya panahu qaulika seperti ucapanmu kado yasdukul kadubu kalanya orang yang pendusta itu benar ya tapi ya kadang ada juga Pak. Satu dua juga Pak. Benar, jujur dia. Ya. Jadi diartikan nih. Jadi jangan katakan, jangan katakan bahwa kebanyakan orang yang dusta jujur. Wanda. Salah itu. <laughs> Tapi fakad yasdukul kadu bahwa kadang kalanya si pendusta apa ju, jujur ataupun benar dalam ucapannya kadang. Tapi lebih banyak bohongnya. Naam. Wa qauluka wa qauluka dan contoh ucapanmu Kado judul bakhilu. kalanya orang yang kikir juga derma dermawan. Artinya kadang dia, dia juga memberi. Kitik kikir tapi kadang kalanya apa? Datang lagi dermawannya <laughs> ya. Artinya jarang dia memberi Allah musta'an. Kado judul bakhilu bahwa sangat sedikit orang yang kikir itu apa derma dermawan. Walaupun ya kadang kadangkala juga dia derma memberi. Wa qauluka kad yanjahul balidu, kadang kalanya orang yang bodoh juga lu lulus. Kad yanjahu al balidu. Eh sangat sedikit orang yang bodoh itu lu lulus, tapi kadang kalanya woi bodoh-bodoh tapi woi lulus. <laughs> Nah. Taib. Jangan-jangan ada main di belakang. <laughs> Ya. Nah, kad yanjahul balidu. Ini apanya? Ini kad semuanya, apa Menunjukkan apa, ikhwan? Taklil menunjukkan sedikit sekali, jarang sekali. Naam. Sehingga bagaimana cara mengirapnya? Antum kadakan qad yastukul kadubu qad ya harfun tadullu ala taklil. Atau antum katakan qad harfu taklil, itu saja. Qad harfu taklilin mubniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Yasduku fi'lun mudhari' marfu'un ya li tajarrudihi anin nasib wal jazib ya akan datang fi'il mudhari dia rafa kenapa dia di rafa karena tidak ada di depannya huruf menasab tidak ada pula huruf menjazam wala rabbih bilang saja dhammatun zahiratun ya dhammatu alamatu rabbih ya dhammatun zahirah. Ya, dhamma yang jelas, dhamma yang nya, nyata. Naam. Baik. <clears throat> Kemudian wa amma dilalatuha Al-kadhubu fa'il ya. Al-kadhubu fa'il. Yasduku fi'il mudhari' marfu'an bitajarruri al nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhammatu dhahira. Al-kadhubu fa'il. Ya. Marfu'an wa turfihi dhammatu dhahira. Karena is ya uh, apa sini? kadub Karena apa? Uh, eh, isim mufrad. Saat ini kadub dia apa? Istighah mubalaghah yang menunjukkan banyak dustanya. Ya. kadib artinya dusta yang berdusta ketika dikatakan kadabun kadubun menunjukkan mubah mubalaghah bahwa orang ini betul-betul apa banyak dusta dustanya jadi beda kalau kita katakan kadib dengan kadab ataupun kadub kadub ini apa sering banyak mubalaghah ya enam, Taib. Wa amma dilaluhu wa amma dilalatuhu ala takfiri Adapun kado yang menunjukkan makna taksir, yang menunjukkan banyak, sering. Panahu qaulika, panahu qaulika, maka seperti ucapannya, padhalika nahwu qaulika. Panahu qaulika, seperti ucapanmu, qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Bahwa apa artinya sini kado Apa artinya kado di sini? Kebanyakan. Jangan ketikan jarang. Wah kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh itu meraih cita-citanya, keinginannya. Ya, qad lul mujtahidu bughyatahu bahwa kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu meraih keinginannya, maksudnya cita-citanya, buku ya. Keinginannya, cita-citanya. Bagaimana cara mengirapnya ini? Antum katakan qad harfu takthir mubniun ala sukun lawan lawan al-i'rab yanalu fi'il mudah mudhari'un marfu'un irafa litajarrudihi karena sunyinya tidak adanya kosongnya anil anil nasib wal jasib dari amil menasab seperti lam ada lam di situ tidak ada pula amil menjasam seperti lam ya litajarrudi anil nasib wal jasib wa alamatu rabbi dhammatun dhahirah na'am طيب المجتهد fa'il marfu alamat turabbi dhammatun zahirah dan isim mufrad bughiyatahu bughiyatahu maf'ulun bi mansubun wala madu nasbihi fathatun dhahirah li'anna isim mufrad bughiyata mudhafun wal ha dhamirun baris muttasil mubin ala sukun mubin ala dhamma fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi itu cara nyarapnya wa qauluka dan seperti ucapanmu nahwu qaulika panahu qaulika wa qaulika ya dia ma'atuf dari wa qaulika panahu qaulika wa qaulika ya wa qaulika dan juga seperti contoh ucapanmu qad yaf'alu taqiyul khaira eh kebanyakan orang yang taki bertakwa itu melakukan kebaikan jangan katakan bahwa jarang-jarang orang yang bertakwa melakukan kebaikan atau sedikit orang yang bertakwa melakukan kebaikan. ini apa tidak tepat. Jadi kita katakan bahwa kebanyakannya orang yang bertakwa itu melakukan kebaikan. Irapnya sama dengan tadi. Ya. Naam. Wa qauli syairi dan contoh ucapan seorang penyair kada yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu wa kebanyakan orang yang muta'anni Orang yang berhati-hati itu ya menjangkau ya hajatnya maksudnya kebutuh ba'dhu hajati kebutuhannya wa qad yakunu ma'al musta'jil zalalu dan kebanyakannya orang yang tergesa-gesa itu apa terjah terpeleset terjatuh artinya apa tidak sukses gitu loh nah baik syahid dari Bait syair ini adalah qad yudrikul muta'anni. Qad di sini artinya kebanyakan, takfir di sini. Yudriku fi'il mudhaf mudhari marfu' li tajarrud nasi wal jazim. Al muta'anni apa fa fa'il fa'ilun marfu'un wa lamatu rafihi dham ad-dhammah muqaddara ala akhiri man amduriha al-thiqal. Asalnya kalau yudrikul muta'anniyu gitu loh. Cuma karena berat di lisan kita katakan muta'anni kalau yudrikul muta'anni sehingga al muta'anni fa fa'il marfu' ala rabbih ya ikhwan. Dhammatun muqaddaratun ala al ya'i. Dhamma diperkirakan di atas ya muta'anni. Ya, mana mundur ya? Apa yang menghalangi untuk kelihatan dhammanya as beratnya untuk diucapkan. Ba'du hajati ba'du maf'ulun bih. Wa huwa mudhaf, hajati mudhafun ilaihi, kemudian hajati mudhaf lagi, hanya setelahnya dhamir muttasil mabni ala kasrah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Karena kadang kalanya mudhaf mudhaf ilaihi. Yang mudhafun ilaihi mudhaf lagi, ya. seperti pada contoh ini. Hmm. <clears throat> wa qad yakunu ma'al mustajili zalalu ya wa qad yakunu ma'al mustajili zalalu ya naam apa uh, wawunya wawu apa di sini lagi ah wa ataf ya naam wa qad yakunu ya wa qad yakunu wawunya wawu Oh ataf. Kade apa maknanya? Harpu taksir atau tahqiq atau taklil? Taksir. Yakunu fi'il mudhaf mudhari' marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi minan nasib wal jah jazim ramatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira al-akhirih. Naam. Kemudian yakunu ini dia fi'il naqis. Jadi fi'il yakuni fi'il mudhari' naqis. Fi'il madhinya apa? Kana, ya. Sementara tarfa ismu sibul kha khabar ma'a ini dharf namanya. Dharf ma'a mansub ala dharfiyah. Mansub ala dharfiyah ma'a mudhaf musta'jili mudhafun ilaihi azzalalu ya azzalalu nah apa irabnya az isimnya kana muakhar isimnya apa kana muakhar berarti ma tadi kan dzarf dia kedudukannya apa khabar muka khabar muka muqaddam dia khabar muka muqaddam dzarf ini istilah syibhu jumlah sehingga dia muta'alliq terkait dengan khabar muka muqaddam zalalu isimnya kana yakunu ya atau kalau antum mau katakan bahwa yakunu ini apa fi'il uh, yakunu fi'il apa fi'il mudhari tam tamma ya toh ikhwan zalalunya bisa kita anggap sebagai fa fa'ilnya yakunu kalau kita jadikan bahwa yakunu apa bukan fi'il nah, nakis tapi dia tam artinya dia tidak butuh uh, khabar tidak pula butuh isim cukup dia butuh fa fa'il wallahu alam na'am kalau amma sini wa saufa adapun sin dan saufa yadkhulani taib uh, di sini ada tambi bahwasanya qad juga bisa menunjukkan alat tahqiq ya wa qad ini ada bukan hanya menunjukkan apa? Uh, eh, huh? Ah, dengan takfir. Bahkan dia juga menunjukkan apa hewan? Ya Tahqiq. Kadang kalanya seperti umpama Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-18, "Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minnum." Kado, tidak mungkin kita katakan bahwa kadang kalanya tahu Ya Allah mengetahui. Bahkan kita katakan kada ya'lamullahu. Artinya sungguh benar-benar Allah tahu. Jadi sehingga eh, apa yang beliau disebut, disebutkan beliau di sini bahwa kalau kado ini masuk pada fi'il mudhari' hanya menunjukkan terhadap salah satu di antara dua makna bahkan tiga. Kada juga bermakna apa? Tahqiq seperti kada ya'lamullah kita katakan kada ya'lamullah. Artinya pas Allah benar-benar tahu. Jelas ya? Nah, selesai? Nah, kita lanjut atau cukup dulu? Cukup dulu nih. Sudah ngantuk-ngantuk saya lihat ini. Subhanallah. Di murojaah ini, di murojaah. Perhatikan contoh-contoh. Jazakumullah khair barakallahu fiik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu